Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah tabaraka taala. Dan tentunya dengan selesainya bulan Ramadan bukan berarti telah selesai pula ibadah yang kita lakukan. Namun bulan Ramadan hanyalah sebuah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menggembleng hamba-hambanya membimbing hamba-hambanya dan melatih mereka untuk menjadi al-muttaqin ibaratnya bulan Ramadan hanya sebagai pelatihan seperti halnya seorang yang baru saja menyelesaikan kursusnya pelatihannya di mana dia akan segera memulai pekerjaannya dan berbagai kegiatannya maka demikian pula kaum mukminin bulan Ramadan adalah merupakan waktu di mana kita berusaha melatih diri menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya. Maka pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, maka inilah saatnya kita memulai bekerja. Memulai berbagai kegiatan ibadah kita keluarnya kita dari bulan Ramadan jangan menjadikan kita melempem, mengendor, melemah. Semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kita di malam hari ini saya ingin meringkas beberapa faedah dari kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang berjudul Lataif Al-Ma'arif فيما لمواسم العام من الوظائف di dalam kitab ini Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan berbagai macam tugas dan kegiatan ibadah yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim setiap memasuki bulan yang baru. Apa kegiatan yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan? Lalu setelah kita memasuki bulan Syawal, apa yang mesti kita perbuat? Apa yang harus menjadi kegiatan kita Demikian pula begitu memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya dari bulan-bulan 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap bulan itu ada kegiatan, ada amalan yang sepantasnya dihidupkan oleh setiap muslimin. Ada amalan yang bersifat umum, ada pula amalan yang bersifat khusus yang dikerjakan pada setiap bulan tersebut. Lalu setelah kita berada di bulan Syawal ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di bulan Syawal setelah mereka menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis yang sahih yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Ayyub Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawal kana kasiyamid dahri barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian dia melanjutkannya berpuasa enam hari di bulan Syawal maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Berpuasa selama satu tahun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Meskipun ada sebagian yang membicarakan tentang kedudukan riwayat ini, ada yang mengatakan bahwa riwayat ini maukuf bukan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam namun ini merupakan pendapat yang sangat lemah para ulama mensahihkan hadis ini oleh karena itu al Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam sahihnya maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hujah bagi mayoritas para ulama yang mengatakan dianjurkannya berpuasa enam hari di bulan Syawal sebagai lanjutan dari puasa Ramadan dan itu hukumnya sunnah dan tidak wajib ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Tawus, dari Asy'abi, dari Maimun bin Mihran. Dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya dari para ulama. Dan hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan dianjurkannya berpuasa enam hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa enam hari di bulan Syawal, setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi alaihi maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, dan itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengapa seorang yang berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah berpuasa Ramadan dianggap bahwa dia berpuasa setahun lamanya sebab Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan yang diamalkan oleh seorang muslim dicatat di sisi Allah sepuluh kebaikan. Oleh karena itu tiga puluh hari puasa Ramadan yang diamalkan oleh seorang muslim sama dengan 30 kali 10 menjadi 300 maka 30 puasa sama seperti seorang yang berpuasa 300 hari. Lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal. Yang itu dikalikan 10 menjadi 60 menjadi 360 hari. Dan itu berjumlah setahun. Dalam hitungan Hijriyah. Para ulama yang mayoritas mereka mengatakan bahwa berpuasa enam hari di bulan Syawal merupakan amalan yang dianjurkan dan disunnahkan. Mereka berselisih tentang cara berpuasa pada bulan Syawal tersebut. Bagaimana cara menjalankan enam hari di bulan Syawal ini? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dianjurkan berpuasa enam hari di bulan Syawal di awal bulan dan dilakukan secara berturut-turut, berurutan. Apabila dia berpuasa pada tanggal 2 Syawal misalnya, karena tanggal 1 tidak diperbolehkan berpuasa, itu adalah hari Id, hari raya bagi kaum muslimin. Dan diharamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari raya. Sehingga dimulai pada hari yang kedua. Pendapat yang pertama ini mengatakan dianjurkan melakukannya secara berurutan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga pendapat Ibnu Mubarak dan mereka berhujjah dengan sebuah hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sama sitta ayam ba'dal fitri mutatabi'atan faka'annama sama sana barang siapa yang berpuasa enam hari setelah Idul Fitr berurutan mutatabi'atan secara berurutan maka seakan-akan dia berpuasa setahun namanya namun hadis ini dikeluarkan oleh Tabarani dengan sanad yang lemah dan diriwayatkan pula bahwa ini dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala sehingga kesimpulannya bahwa hadis ini yang menyebutkan anjuran berpuasa di bulan Syawal dilakukan secara berurutan adalah hadis yang waif. Hadis yang waif ada seorang perawi yang bernama Syadan Ishab bin Ibrahim. Dan dia adalah seorang perawi yang waif dan juga disebutkan dalam sanadnya ada perahu yang tidak dikenal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak mesti seorang melakukannya secara berurutan. Dia boleh melakukan secara berurutan atau secara terpisah. Dua-duanya sama hukumnya. Dan ini pendapat Waqi' Ibn Al-Jarrah dan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahumullah taala. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada awal-awal bulan Syawal. Di awal-awal bulan Syawal tidak diperbolehkan karena itu masa-masa seorang masih dianjurkan untuk makan dan minum. Namun dianjurkan untuk berpuasa enam hari tersebut. Tiga hari sebelum hari-hari putih, ayamul bid, yang dimaksud hari-hari putih yaitu di pertengahan bulan pada tanggal 13 tanggal 14, tanggal 15 Hijriah. Nah sebelum hari tersebut tiga hari atau setelahnya tiga hari bersama dengan hari-hari putih. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan apabila seorang hendak berpuasa tiga hari, berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia menggandengkannya dengan puasa putih. Tiga hari sebelum puasa putih lalu dilanjutkan dengan puasa putih tiga hari atau tiga hari puasa putih dilanjutkan dengan tiga hari setelahnya dan ini pendapat Ma'mar ibn Rashid dan Abdul razak dan diriwayatkan pula dari Atha dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa tidak ada ketentuan seseorang harus melakukannya secara berurutan. Maka yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Seseorang boleh berpuasa enam hari di bulan Syawal di awal bulan kecuali pada tanggal satu Syawal. Dan boleh dikerjakan di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Yang mana saja dia melakukannya, maka dia telah menyesuaikan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diperbolehkan dia melakukannya secara berurutan atau secara terpisah. Misalnya seseorang dia ingin berpuasa Syawal bertepatan dengan setiap hari Senin dan Kamis. Saya berpuasa Senin, kemudian Kamis, pekan depan lagi Senin, Kamis, Senin, Kamis, bulan Syawal. Maka dia telah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa enam hari di bulan di bulan Syawal. Oleh karena itu uh, tidak ada ketentuan dan mayoritas para ulama mengatakan mulai pada tanggal 2 Syawal hari kedua setelah Idul Fitr diperbolehkan bagi seorang untuk berpuasa. Lalu kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa faidah dan manfaat dari seseorang yang berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Di antaranya kata beliau rahimahullah, "Anna siyama sittati ayamin min Syawal ba'da Ramadan yustakmalu biha ajru siyamid dahri kullihi." Bahwa berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu menjadi penyempurna seseorang mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun seluruhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara faedah dari berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, anna siyama Syawal wa Sya'ban ka salati sunan ar-rawatib qabla salati al mafrudah wa ba'daha. Bahwa berpuasa di bulan Syawal dan berpuasa di bulan Syaban itu kedudukannya seperti sholat sunnah rawatib. Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Pada bulan Ramadan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ada sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat wajib sebelum dan sesudah. Jumlahnya berapa itu? Hah? 12. Itu yang rawatib. Seluruhnya. Dua, hah? 21. Sama witirnya maksudnya. Selain witir. 20. 20 rokaat. 4 rokaat sebelum duhur. 4 rokaat sesudah Duhur, 4 rokaat sebelum asar. Ya sudah 12. Dua rakaat sebelum maghrib. Dua rakaat sesudah maghrib. Dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Ini 20 rakaat. Yang rawatib ada 12 rakaat. Empat rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Jadi ada salat-salat sunnah yang menyertai salat wajib sebelum dan sesudah. Maka demikian pula halnya puasa Ramadan kata beliau. Ada puasa-puasa sunnah yang menyertai puasa Ramadan sebelum dan sesudah. Sebelumnya puasa Sya'ban. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa Sya'ban. Beliau kata Aisyah radhiyallahu taala karena yasumu sya'ban kullahu illa khalilan. Bahwa Nabi SAW berpuasa sya'ban. Seluruh hari bulan sya'ban. Kecuali sedikit. Ini sebelum Ramadan. Sesudah Ramadan. Puasa di bulan syawal. Fayakmulu bidhalika ma hasala. Fil fardi min khalalin wa naqsin. Sehingga adanya puasa-puasa sunnah ini. Ini akan menyempurnakan hal-hal yang kurang yang terjadi pada puasa wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim. Ada kekurangan, ada kelalaian yang menyebabkan berkurangnya keutamaan yang dia ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan berpuasa sunnah ini, ini akan menyempurnakan hal-hal yang kurang tersebut. Fa innal fara'idha tukmalu bin nawafil yaumal qiyamah. Karena amalan-amalan wajib itu akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان bahwa kembali berpuasa setelah dia berpuasa Ramadan ini merupakan tanda ini merupakan alamat yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Ramadannya. Kenapa demikian? Mengapa seorang berpuasa di bulan Syawal menjadi salah satu tanda yang menunjukkan bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa inna Allah idza taqabbala 'amal 'abdin waffaqahu 'amalin salihin ba'dahu. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya untuk mengamalkan amalan saleh setelah dia melakukan amalan saleh tersebut. Kama qala ba'dhum sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha bahwa ganjaran dari sebuah amalan kebaikan adalah dia akan melakukan amalan kebaikan setelahnya. Itu termasuk di antara ganjaran dari amalan kebaikan. Balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, eh, para ulama menyebutkan tentang seseorang yang meraih satu amalan yang telah dia kerjakan. Seperti haji misalnya. Haji umrah. Kapan seseorang dikatakan haji mabrur? Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada balasan bagi seorang yang menunaikan haji mabrur kecuali al jannah, kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Di antara tanda seseorang meraih haji mabrur, ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, itu akan memberikan perubahan dalam kehidupannya. Dari keburukan yang pernah dia lakukan menuju kepada kebaikan. Dari kemaksiatan yang dia pernah gemar melakukannya, dia tinggalkan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba yang gemar melakukan ketaatan. Yang dahulu dia meninggalkan kewajiban, berubah, maka dia pun menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi terjadi perubahan. Pulang setelah menunaikan ibadah haji, nampak sekali perubahan. Dia jadi rajin sholat jamaah. Dia rajin melakukan amalan-amalan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang pulang dari menunaikan ibadah haji, sebelum dia menunaikan ibadah haji rajin sholat di masjid, setelah menunaikan selesai. Ada sebagian menyangka bahwa Seseorang kalau sudah menaikkan ibadah haji, berarti sudah melakukan seluruh Islam. Karena Islam itu ada lima. Dua kalimat syahadah, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau sudah haji selesai, sempurna Islamnya. Padahal itu baru arkanul Islam, baru rukun Islam. Ya. Itu pun kalau diterima. Itu pun kalau diterima. Itu pun kalau hajinya mabrur. Setelah dia pulang, tidak menampakkan perubahan dalam kehidupannya. Yang gemar melakukan kemaksiatan tetap saja dengan kemaksiatannya. Yang gemar melakukan perkara yang haram tetap saja dengan keharamannya. Maka itu bukan haji mabrur. Tidak memberi perubahan. Kenapa? Tawabul hasana al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, kalau dia salat, kemungkaran juga tetap dia lakukan, dipertanyakan salatnya. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Faman 'amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan lalu kemudian dia melanjutkannya dengan kebaikan setelahnya maka ini merupakan tanda diterimanya amalan kebaikan yang pertama kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dhalika alamatan alamata raddil hasanati wa adam qabuliha. Sebagaimana sebaliknya barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan lalu dia melanjutkannya dengan amalan keburukan, kemaksiatan, maka itu merupakan tanda ditolaknya kebaikan yang dia lakukan tersebut bahwa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Penting sekali, ma'asyarul rahimakumullah. Setelah selesai kita menaikkan puasa Ramadan, mari kita mengoreksi diri kita. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Kalau setelah Ramadan kembali kepada kebiasaan yang buruk, kembali lagi meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kemaksiatannya, maka dipertanyakan itu bisa jadi merupakan tanda tertolaknya apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Karena tidak memberi perubahan kebaikan. Wa minha dan diantara manfaat berpuasa enam hari di bulan Syawal anna siyam Ramadan yujibu maghfirata ma taqaddama min ad-dhunubi kama sabaqa dzikruh bahwa berpuasa Ramadan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang terdahulu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna shaimina li Ramadan yuwaffawna ujurahum fi yaumil fitr wa huwa yaumul jawaiz bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan disempurnakan pahala-pahala mereka pada hari Idul Fitr dan hari Idul Fitr itu adalah hari al-jawaiz hari ibaratnya seperti hari liburnya dari seorang untuk berpuasa. Ini kesempatan kamu tidak berpuasa hari Idul Fitr. Fayakunu muawadatu siyam ba'dal fitr syukran li hadhihi ni'mah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahalanya di mana dia menerima kesempurnaan pahala tersebut dengan datangnya Idul Fitr, maka pada saat dia kembali melakukan puasa, setelah Idul Fitr ini merupakan pertanda rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Fala ni'mata 'adzam min maghfirati dzunub, maka tidak ada sebuah kenikmatan yang paling mulia, yang paling agung dari diampunnya dosa-dosa hamba. Jadi ketika kita berpuasa sunnah itu menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Cara bersyukur seorang hamba kembali kepada ibadah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum hatta tatawarram qadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan qiyamul lail hingga membengkak kedua kaki beliau. Sehingga dikatakan kepada Rasulullah, "Ataf'alu dzalika wa qad Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu yang terdahulunya akan datang? Diampuni dosanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja menghidupkan qiyamul lail. Beliau terus mengerjakan qiyamul lail. Saking bersungguh-sungguhnya beliau menyebabkan kedua kaki beliau menjadi bengkak Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau melakukan itu? Padahal dosa-dosa beliau telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ibadah yang beliau lakukan ini adalah merupakan pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bersyukur, kembali kepada Allah. Kembali kepada ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Waqad amara Allah Subhanahu ibadahu bi syukri ni'mati siyam Ramadan bi izhari dzikrihi wa ghairi dzalik min anwa'i Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat berpuasa di bulan Ramadan dengan senantiasa menampakkan berzikir kepadanya memuliakan Allah membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan yang lainnya dari berbagai macam cara bersyukur seorang hamba kepada Rabbnya Allah azza wa jalla berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan hendaknya kalian menyempurnakan bulan yakni bilangan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan pada kalian. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. min jumlati syukril abdi li rabbih ala tawfiqihi li siyami Ramadan wa i'anati alaihi wa maghfirati dhunubihi ayyasuma lahu syukran aqiba dhalik. Maka termasuk di antara bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Atas taufik yang Allah berikan ketika dia telah menyelesaikan puasa Ramadan. Dan ketika Allah telah membantunya, menolongnya untuk mampu berpuasa di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosanya, maka sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba berpuasa. Berpuasa karena Allah sebagai bentuk rasa syukurnya setelah dia berpuasa di bulan Ramadan dan setelah diampuni dosa-dosanya. Karena ba'du salaf idza wufiqa liqiyami lailatin min al-layali asbaha fi nahariha sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran litawfiqi wal lil qiyam. Sebagian para ulama salaf ketika mereka diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qiyamul lail di malam hari, maka di pagi harinya dia berpuasa. Kenapa? Karena dia menjadikan puasanya tersebut sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah atas diberinya kemudahan untuk menegakkan qiyamul lail di malam hari. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. وكان وهيب ابن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول dan Uhaib Ibn al Ward rahimahullah ketika beliau ditanya tentang pahala dari amalan-amalan ibadah seperti tawaf dan yang semisalnya maka kata Uhaib rahimahullah taala la tasalu an thawabih Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Walakin salu malladhi ala man wuffiqa li hadzal amali min asy-syukri lit tawfiq wal i'anati alaihi. Akan tetapi tanyakanlah tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ini. Apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sebagai bentuk rasa syukurnya ketika Allah memberikan taufik kepadanya dan memberi kemudahan kepadanya untuk melakukan amalan tersebut. Jadi jangan kamu tanya tentang besarnya pahala. Tapi yang terpenting di sini adalah apa yang kamu amalkan setelahnya. Sebagai bentuk rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepadamu nikmat kemampuan untuk beribadah, kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pernyataan syukur itu bukan hanya dengan sekedar alhamdulillah, tapi diwujudkan dalam bentuk ibadah. Bukan hanya sekedar bersenang-senang di hari raya, tapi diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ketika seorang beribadah, itu menunjukkan tanda rasa syukur seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Idza anta lam tazdad ala kulli ni'matin bimulikaha syukran falasta bisyakiri." Apabila engkau tidak bertambah atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur, maka berarti engkau bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kullu ni'matin 'ala al-'abdi min Allah fi dinin aw dunya tahtaju ila syukrin 'alaiha. Kata beliau, setiap kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba yang datang dari Allah Subhanahu wa taala baik yang berkaitan dengan perkara dunia atau perkara agama. Setiap dari nikmat itu memerlukan dari seorang hamba untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat tersebut. ثم التوفيق للشكر syukri 'alaiha, nikmatun Kemudian ketika dia diberi taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut, itu adalah kenikmatan yang lain yang membutuhkan rasa syukur yang berikutnya. Tumbat taufik li syukri tani ni'matan ukhra. Tahtaju li syukrin akhar. Kemudian ketika engkau diberi kemudahan untuk melakukan ibadah sebagai tanda rasa syukurmu kepada nikmat yang berikut yang sebelumnya, itu adalah kenikmatan yang baru lagi yang membutuhkan darimu untuk bersyukur. Jadi terus menerus. Wahakata abadan. Dan demikianlah seterusnya fala yaqdirul ibadu al qiyam bi ni'am sehingga seorang hamba itu tidak akan mampu untuk menyempurnakan dalam hal melakukan pernyataan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Paham ya? Dimaksud oleh Ibnu eh, Al-Hafidz Rajab Al-Hambali rahimahullah. Puasa Ramadan adalah nikmat yang membutuhkan seorang hamba bersyukur. Sehingga kita ingin mensyukuri nikmat tersebut dengan berpuasa di bulan Syawal. Dan ketika kita diberi kemudahan berpuasa di bulan Syawal, itu adalah nikmat yang berikutnya yang Allah berikan. Allah yang beri taufik kepada kita. Allah yang memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan tersebut yang membutuhkan syukur berikutnya. Untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan melakukan ibadah berikutnya. Sehingga seorang hamba terus berada di antara ibadah dan bersyukur. Ibadah dan bersyukur. Tiada habisnya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بارتكاب المعاصي بعده فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا Adapun seorang yang membalas nikmat taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut untuk berpuasa Ramadan. Lalu dia membalasnya dengan melakukan perbuatan kemaksiatan setelahnya. Maka ini termasuk perbuatan orang yang telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran waliyadzubillah. Allah berikan kenikmatan kok dibalas dengan kekufuran. Allah mudahkan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Kok setelah bulan Ramadan dia membalasnya dengan maksiat? Pada Allah Subhanahu wa taala. فإن كان قد عزم في صيامه على معاورة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود apabila dia telah bertekad pada saat dia berpuasa Ramadan dia berniat dalam dirinya nanti setelah Ramadan saya kembali melakukan perbuatan kemaksiatan ini perbuatan kemaksiatan dia sudah berkeinginan untuk melakukan ini. Dia belum keluar dari bulan Ramadan. Dia sudah berniat, dia sudah berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila telah selesai Ramadan, ketahuilah kata beliau. Maka puasa yang dia lakukan tertolak. Pintu rahmat di hadapannya tertutup. Berkata Ka'ab rahimahullah, "Man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza aftara Ramadan Allah ya'si Allah dakhala al-jannah dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wal hisab. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahwa apabila dia menyelesaikan bulan Ramadan dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pasti masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses pertanyaan dan tanpa melalui proses penghisaban. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى الله فصيامه عليه مردود Namun barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahwa apabila selesai bulan Ramadan dia akan bermaksiat kepada Allah maka puasa yang dilakukan tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara faidah berpuasa enam hari di bulan Syawal, annal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahr Ramadan la tanqati'u binqita'i Ramadan. Bal hiya baqiyatun ba'da inqidha'ihi ma dama al-'abdu hayyan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu tidak terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Namun amalan-amalan soleh tersebut tetap setelah selesai bulan Ramadan hendaknya tetap dia senantiasa menghidupkannya dan melakukannya selama dia hidup. Ketika di bulan Ramadan rajinnya dia mengerjakan qiyamul lail. Qiyamul lail, salatul tarawih, tambah dengan witir. Selesai bulan Ramadan, dia mengatakan kepada qiyamul lail, ma'as salama. Ila liqa ila Ramadan al-ati. Sampai jumpa menuju Ramadan yang berikutnya. Hilang qiyamul lail. Hilang salat witir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi semangatnya hanya di bulan Ramadan. Ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Ini tidak sepantasnya. Tidak terputus amalan ibadah itu. Ini yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Seakan-akan kalau selesai Ramadan sudah selesai sudah. Ibadah selesai. Ketika masuk Ramadan, rajinnya dia sholat di berjamaah di masjid. Sholat lima waktu. Selesai bulan Ramadan, dia mengatakan pada sholat jamaah. Assalamualaikum. Ila liqa. Nanti pertemuan Ramadan lagi. Baru sholat jamaah. La haula wala quwwata Dia tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Dia tidak qiyam lail kecuali di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, "Ya fulan, la takun mithla Abdullah. Kana yaqumul lail thumma taraka qiyam lail." Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dahulu dia rajin mengerjakan qiyam lail, setelah itu dia tinggalkan qiyam lail. Seakan-akan qiyam lail hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Maka ini merupakan makna yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Anna shaima ba'da Ramadan kal kar ba'da al-far." Bahwa berpuasa setelah Ramadan itu seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelumnya dia meninggalkannya. Eh, diriwayatkan dalam sebuah hadis, namun hadis tersebut lemah. Ya, ini yang menjelaskan tentang uh, seorang yang berpuasa setelah Ramadan seperti al-kar ba'dal al-far seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelum dia meninggalkan. Yani kalladhi yafirru minal qital fi sabilillah thumma ya'udu ilaih. Seperti orang yang sebelumnya dia meninggalkan medan peperangan di jalan Allah kemudian setelah itu dia kembali. وذلك لأن minan nas yafrah bin qida'i syahri Ramadan. Sebab Mayoritas manusia mereka bergembira apabila telah selesai bulan Ramadan. Nah, coba kita mengoreksi diri kita. Selesai bulan Ramadan, alhamdulillah besok ide. ya. Besok makan-makan ya. Besok bersenang-senang ya. Sudah selesai ibadah ya. Kebanyakan orang itu bergembira dengan selesainya bulan Ramadan. Kenapa? Listiqal siyam wa malalihi wa tulihi alaih karena dia menganggap puasa itu berat. Membosankan. Dan terasa lama. Ini sisa berapa hari lagi? Sisa berapa hari lagi? Sisa berapa hari lagi? Ya. Jadi kalau semakin dekat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semakin dekat, semakin dekat. Jadi terasa puasa itu betul-betul merupakan beban. Begitu keluar, oh. Kayak orang yang baru keluar dari penjara. Bebas. Apa kata beliau? Wa man kana kadzalik fala yakadu ya'udu ila siyami syari'an. Orang yang seperti ini kondisinya hampir-hampir dia tidak akan kembali untuk berpuasa dalam waktu cepat. Kenapa? Karena dia merasa puasa itu berat. Fal'aidu ila siyam ba'da fitri yaumal fitr يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به maka orang yang kembali berpuasa setelah Idul Fitr itu menunjukkan kembalinya dia menunjukkan rasa rindunya untuk kembali berpuasa bahwa dia tidak merasa bosan dia tidak merasa berat dan tidak merasa terpaksa ada seorang mengatakan kepada Bishr rahimahullah Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Bahwa ada satu kaum, mereka itu beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Faqala kata Bishr rahimahullah, bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna billahi haqqa illa fi syahri Ramadan. Sungguh buruk kaum itu. Satu kaum yang mereka tidak mengenal hak Allah untuk mereka tunaikan kecuali di bulan Ramadan. Inna salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Orang yang dianggap soleh itu adalah seorang yang beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang tahun. Tidak hanya mengkhususkan ibadah itu di bulan Ramadan. Wa su'ila Syibli ayyuhuma afdal, Rajab atau Sya'ban? ashibli syibli rahimahullah ditanya, yang mana yang yang afdal? Berpuasa di bulan Rajab atau berpuasa di bulan Sya'ban? beribadah di bulan Rajab atau beribadah di bulan Sya'ban. Faqala kata beliau, "Kun rabbaniyan." Jadilah engkau sebagai seorang rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun sya'baniyan. Jangan kamu menjadi seorang sya'bani yang tidak beribadah kecuali di bulan Sya'ban. Artinya bahwa ibadah itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan, Kesungguhan beribadah itu bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Namun seperti yang kita sebutkan, Ramadan adalah pelatihan bagi kita. Itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Setelah Ramadan, kita seperti seorang yang baru keluar dari pelatihan tersebut untuk memulai kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ibadah setelah Ramadan termasuk diantaranya berpuasa di bulan Syawal sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh